إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا bidadari di rumah tangga إذا كنت متوي البيت على أثر ابنك أو تم أثر البيت وعند ربك ليلة جمعة جماعة يقولون ليلة إذا لقينا لك المقسمان من البيت تدرك لكما maka di sini saya ingin sampaikan secara singkat hal-hal yang harus kita lakukan atau hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang wanita. Dan ini merupakan suatu kewajiban. Ya. Kita bisa lihat di halaman 87 dari bukunya mentaati dan patuh terhadap perintahnya selagi tidak untuk bermaksiat kepada Allah. Suami istri harus bisa menjaga perasaan sang suami dan menciptakan suasana tenang dan kondusif dalam hidup rumah tangga. Kedua dalam bidang materi, seorang istri harus memberi pelayanan fisik bagi yang berkaitan dengan kebutuhan pribadi atau rumah tangganya. Jadi ini mencampur masalah penyediaan makan my dengan ya, bersamanya. Kita untuk bersenang-senang pada waktu liburan tidak harus ke puncak, tidak harus ke Tawangmangu, tidak harus mencari tempat-tempat rekreasi yang mahal tidak. Tapi kita bisa ciptakan di lingkungan rumah kita, di kita ciptakan di keluarga kita. Bahkan permainan-permainan ringan, kuis-kuis ringan, atau mungkin evaluasi pelajaran antara suami istri dan juga sekali kita berikan uji kepada anak suatu hal yang sangat menyenangkan untuk mengisi liburan. Coba lihat bagaimana Rasulullah SAW membuat suasana ilmiah tapi bersahaja sehingga suasana yang dihadiri oleh orang dewasa dan anak bisa memperbaikan keharmonisannya. Pada saat Rasulullah dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya membuat tebakan, ya, tolong ada perumpamaan pohon untuk orang muslim. Yang daunnya bermanfaat, tiangnya bermanfaat, buahnya lebih bermanfaat. Ayo, siapa di antara kalian yang tahu pohon apa? Di situ ada Abu Bakar Umar dan beberapa sahabat senior dan ada diperlukan yaitu aturan yang diperlukan di Indonesia itu masih kecil karena semuanya juga disebabkan akhirnya Rasulullah menjawab dengan sendirinya yaitu pohon kurma setelah pulang Umar bin Khattab sama Abdullah bin Umar sambil digandeng anaknya Ummi Umar mengatakan wahai bapakku sebetulnya saya tadi ingin nembak pohon kurma tapi saya tidak enak karena di situ ada engkau dan ada Abu Bakar. Apa kata Umar bin Kenapa kamu tidak menembaknya? Kalau seandainya kamu tadi menembaknya mengatakan kepada Rasulullah, maka aku akan beri ini dan itu. Dan ini juga dibolehkan memberikan hadiah dari kuih yang tidak berikan. Aku lihat bagaimana Rasulullah mengadakan permainan ringan lomba lari dengan Aisyah radhiyallahu anha. Tuh, hal-hal yang menyenangkan seperti itu kita bisa ciptakan. Lalu dalam bidang rohani, hendaknya di antara mereka saling beramal ma'ruf nahi mungkar, yang suami menegur dengan teguran yang baik lemah untuk diberkati dengan ilmu ketika melihat kepala kekurangan yang ada pada dirinya begitu juga sebaliknya karena pada dasarnya wa ta'awanu al birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwani kullu fihi dimaknai dengan makna yang dalam pada dasar hubungan dengan suami istri kalau kita tolong menolong dengan masyarakat muslim itu sebuah keharusan dalam hal yang baik Padahal ketemu kita bukan kami. Kita ketemu teman kita mungkin atau saja. Tapi kita ketemu dengan istri kita, istri kita ketemu dengan suami itu. Artinya, maka orang yang paling berhak untuk kita aja, tolong menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan adalah istri kita. Begitu juga sang istri pahami orang yang paling berhak anda ajak untuk tolong menolong dalam masalah kebaikan adalah suami Anda. Hidupkan itu di dalam rumah Anda. Mas Man ra'akum kawan berhubungi biyadi Fa'ila yastabit Fa'ilani fa'ila biasa, Fa'ilani fa'ilani fa'ilani iman ada hal-hal yang bisa kita hidupkan untuk menghidupkan dunia ilmiah, keilmuan, keagamaan. Contoh, Tuhan, eh, pada saat uh, eh, atau kita bisa bikin papan tulis di rumah, yang setiap tiga hari sekali kita bikin hari arba'in umpamanya sekarang hari ini tiga hari pertama kita tulis nama amal dunia yang gede juga tunggu hafal semua dan itu untuk letakkan di dinding yang biasa keluar masuk untuk kamu dipandang coba aku kalau sekarang itu bisa pasar dan itu lihat masa sih tiga hari gak hafal innamal a'malu binniyat kami setiap hari Masya Allah satu tahun Insya Allah arba'in nawawi sudah apa tapi sampai sekarang arba'in nawawi jadi apa itu lalu berapa? belum belum belum cuma yang terdepan apalagi yang belakang kita boleh kalimat-kalimat penting utamanya yang terkait dengan penegakan mana yang seperti apa ya wah itu adalah pernyataan di Mukadir فإنه لو كان خيرا لسبقونا إليه Sungguh kalau saja itu perbuatan baik, maka mereka akan mendahului kita. Kita tulis gede, artinya kita tulis bawah. Anak, istri, asum, sendiri baca. Apa? Ganti lagi pernyataan-pernyataan ulama di antaranya Ibnu Umar kullu bid'atin dhalalah wa in yaraha an-nasu hasanan setiap bid'ah itu sesat walaupun dipandang sebagai orang baik wa bainan ada recording, ada radio, ada kerusakan dan tidak kalau berikutnya kalau al itu bikin hal Ya. Nah, beliau kalian contohnya sekarang, langsung dapat umum. Punya umum. Sekarang Tuhan, seorang itu kan tugas ke Israel. Israel itu juga nanti juga satu. Masing-masing ngasih pertanyaan tiga dari buku itu. Yakin terpaksa berdiri dari itu. Jadi Islam melakukan setiap buku yang dibedah. Dari sebuah kegiatan untuk menghidupkan baca buku itu ada. Jangan buku itu masya Allah bertahun-tahun itu kulitnya itu plastiknya belum dilepas masih utuh. Ada di antara kita beli buku dan tidak tahu mas plastiknya masih utuh belum dilepas. Kalau ditanya sambil banyol, mas bukunya masih belum dilepas plastiknya. Iya, lupa anak juga. kan. Anak cucu kapan? Belum. Kacau teman-teman. Caranya seperti itu. Ya. Dan kalau mau baca kitab, usahakan pilih kitab-kitab yang ringan dulu. Ya, jangan yang berat, bikin diri ini semua hanya baik. Ya. Hal-hal yang seperti ini bisa bisa hidupkan rohani kita insya Allah. Selanjutnya jadi sekalian yang kalau berapa tadi? dalam bidang sosial. Seorang istri harus mengingatkan suami tentang kebaikan dan membantu dalam kebajikan dan ketaatan serta bantu dalam bidang sosial. Menyambungi pakai miskin, membantu anak-anak yang lemah untuk memenuhi kebutuhan mereka. jadi misalnya, kalau ada di masyarakat biasanya karena kondisi ekonomi uh, agak krisis, tapi semangat beli cuma itu aja sedia rumah CCTV kaleng Masuki duit seratus ke lima ratus ini terserah ada duit dari mana duit satu satu masuki. membantu mendukung jangan seperti kita yang diturunkan oleh Imam Al-Mahdi di dalam kitab Mahfuz Ibu Isra min Makai di Jaiman ada seorang yang ahli kebaikan Terutama infak sodako kali ini dia akan infak dalam sejarah umurnya paling banyak. Jadi dia ingatkan oleh temannya, tolong hati-hati jangan sampai tertinggal oleh setan. Karena setan itu mengganggu amal oleh orang itu dengan sekuat tenaga. Apa kata dia? Saya akan bisa menghadapi setan. Insya Allah. Akhirnya dari kalian malam-malam menjelang itu mau diinfakkan Remember menghindarkan sikap anti antipati dan masa bodoh terhadap masa depan pendidikan anak. Ini. Jadi, setelah membantu suami bersama anak, setelah belajar, ikhwan, ya eh, akhwat bila. Kadang ada sebagian orang punya kasus, punya masalah itu ya, di masyarakat, ini hendaknya sang istri bisa membantu menguatkannya dan melemahkannya apalagi menakut-nakuti Antum lihat kepada apabila sikap umum sama. pada saat Rasulullah SAW kesulitan menghadapi sahabatnya karena pada saat itu menghadapi perjanjian yang sangat sulit ya secara solid dengan orang muslimun sampai Abdullah bin Khattab protes dan sahabat-sahabat disuruh untuk hewan ini acunya kepada ilmu akhirnya dia datang kepada Ummu Salamah apa kata Ummu Salamah inilah seorang istri yang tegar teguh dan istri yang bantu suaminya untuk berbuat baik menyelesaikan masalah sosial di dalam masyarakat wahai Rasulullah kau kan Nabi sekarang tidak banyak bicara sebenarnya diujarnya hadirnya Rasulullah maka orang-orang akan keliru hanya selesai dan sebagainya dari dan satu dua dan sama dan Allah Allah terima pada saat itu Rasulullah sedang mengalami guncang dan bahkan Rasulullah hampir tidak bisa menjadikan diri dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya dengan sanad Mu'allim Rasulullah berkali-kali mencuba untuk berdiri akhirnya dibuat oleh Khadijah dibuat oleh Khadijah sampai diajak kepada anak yang Muhammad bin Awal namanya seperti itu masalahnya juga jangan sampai seorang perempuan ya anak seorang perempuan yang kue terhadap pendidikan anak Ya Allah, kalau impiannya menyampai sudah sampai mana Terus kemudian Al-Quran bacaannya mulai hafalannya juga tidak memperhatikan kalau di pesantren pun kadang-kadang juga bertanya apa yang terjadi di pesantren sudah tidak pernah dibongkar, tidak pernah dibimbing, tidak pernah diarahkan. Ini yang keliru. Dan saya ingin anak ah, sampaikan Tolong ikhwan terutama yang punya anak di pesantren. Pesantren bukan penitipan untuk anak menyerap bokokan setelah itu tidak punya tanggung jawab sama Tidak. Salah. Kalau kita memandang pesantren itu tempat anak kita pasti benar tanpa harus kita pantau. Ya kan? Pesantren adalah wadah pendidikan seperti pendidikan yang lainnya tanpa perang anti orang murah maka pesantren tidak akan sampai pada target targetnya yang tujuan pendidikan. Ah, apalagi kata orang Jakarta, kalau anaknya nakal pasti kita keluar putin. Oh, kalau mereka berhenti nakal, lebih masukin pesantren. Berarti pesantren itu tempatnya pembuangan anak-anak nakal. Iya. Jadi kalau kamu nggak nakal nanti nggak saya masukin pesantren, ya gitu. <clears throat> Jadi kalian kalau diperhatikan semuanya. Kadang ada anak punya kebiasaan jadi kecil ngambil barang murah. Ini bukan diluruskan sejak sekarang. Karena itu akan menjadi kebiasaan dan kebiasaan buruk nyolong ngambil loh. Namanya ngambil barang murah tanpa izin itu apa namanya? Ini ya, nyolong. Kalau anak kecil mungkin belum dikatakan nyolong. Kalau sudah gede, statusnya adalah nyolong. Dan anehnya kadang itu menjadi kebiasaan yang tidak terasa. Bahkan dia penyakit yang dikenal di dalam dunia biasa namanya kriptomania Kayak ini harus dilatih. Contohnya ketika main-main ke rumah orang, tidak berhubungi Itu harus mengawasi. Kadang-kadang anak itu buka-buka kulkas, buka-buka barang, langsung disetor. Karena itu kebiasaan dan harus melakukan ini orang-orang ini tidak boleh lain kali ini pengalaman apalagi anak sudah mulai tabiin sudah mulai diajak dialog bisa maka saat itu anda harus dialog kebaikan dan keburukan dengan dia ini baik seperti ini konsekuensinya ini buruk ini uh, konsekuensinya seperti ini Tolong aja ada anak kebiasaan anda Aku kalau beritahu bahwa kalau mana ini, kalau yang kamu sedang jatuh patah ya ini mana? Coba kalau yang patah kaki kamu. Anak-anak kadang melakukan sesuatu yang di luar bukan orang tua. Contohnya tanya Allah oh, itu rupanya kayak siapa Abi? Itu tangannya dan yang lainnya. Pertanyaan-pertanyaan ini muncul begitu juga tindakan-tindakan aneh juga muncul. Namanya anak tapi akhirnya semua itu baik buruknya akhirnya dari dalam tua. Dapat bahwa istri tidak mengajukan tuntutan angka atau yang lainnya yang memberatkan atau mempersulit sang suami. Makanya Allah mengatakan, ya tidak. Ya. Faman kuliah alaihi subhanahu wa ta'ala Siapa yang diberikan rezeki pas-pasan Hendaknya berinfak sesuai dengan yang diberikan Allah. Maka takaran itu tidak boleh disamakan. Yaitu saja ada orang yang berbulan bisa 15 juta, ada yang 10 juta, ada yang 5 juta, ada yang 2 juta. Tiga puluhnya. Tidak boleh disamakan. Dan ikhwan, juga terutama kebiasaan menyamakan dengan orang lain itu kebiasaan yang buruk. Bahkan Rasul menegaskan izhab bi yang disebut Allah Zuhurlah kamu di dunia, maka Allah akan mencintaimu. Washab bi ma'indahnya yuhibbukan nas. Zuhurlah apa yang di tangan manusia, maka manusia akan mencintai kamu. Maksudnya zuhur di dunia apa artinya? Terima apa adanya, yang penting halal. Qana'ah dengan yang sedikit, yang penting halal. Tidak pernah lirik dengan yang haram. Tidak pernah pengen ngiler sesuatu yang haram tidak. Karena sering saya umpamakan barang yang halal dengan harta yang halal atau harta halal haram itu seperti babi sama sapi mas. Lihat antum, sapi walaupun lahirnya sekali setahun cuma satu. Dan babi sekali lagi bisa sembilan bisa dua belas. Tapi di sekitar kata ini banyakkan babi apa sapi? Balikan sapi yang dipakai walimah sapi, yang dimamul sapi, yang halal bermanfaat. Wama ma yanfa'un siapa fa yanfusu fil ardi. Ada pun yang bermanfaat buat manusia akan lebih bertahan di muka bumi. Dengan demikian, turunkan diri dengan yang halal. Dan jangan suka izhab fi indahnya, Maksudnya, zuhurlah apa yang di tangan manusia. Jangan suka lele yang ada di tangan manusia dia sudah punya apa ini level yang paling penting aku sudah punya apa orang itu kalau sudah enaknya di tangan orang lain itu gak akan pernah bisa bersyukur tidak akan pernah bisa menikmati kekayaannya dan tidak akan pernah bahagia dalam hidupnya karena waduh enak ya si aku sudah punya ini si aku sudah punya ini oke. tidak berkhianat dalam dirinya harta benda suami dan rahasia rahasianya jadi sekalian, ada kebiasaan terutama sering saya dengan konsultasi dari beberapa laki-laki baik yang nanti maupun tidak nanti. Ada sebagian wanita ketika jengkel sama suaminya dilampiaskan dengan siku. Jadi perkara yang berat kalau sudah wanita berani selingkuh berarti selingan kita rumah tangga rapuh pasti hancur, tidak akan berbekal, dan yang ada nanti akhirnya adalah nikmatnya hilang. Kenikmatan seribu tidak akan bertahan sampai 10 detik, tapi kesukaran seribu tidak bisa hilang di memori sampai 10 tahun. Selalu ingat menciptakan apa? Kecemburuan yang tidak berdasar, kecurigaan yang terus-terus, dan motor di hati suaminya berpanjangan kemanapun akan selalu dicurigai jangan-jangan dan jangan-jangan ini berbahaya ada ternyata tidak ada 10 menit tapi ternyata akibatnya 10 tahun akan berlalu sampai kemarin ada orang yang berhubungan ke saya berumur 60 65 serai maunya karena ingat perselingkuhan istrinya 20 tahun lalu. Jadi ketika itu sakit hatinya tidak bisa diobati. Maunya gembok apa yang digembok? Akhirnya apa? Tidak. 20 tahun. Jangan kepala 20 tahun belum diterima tobatnya ini sama istri, sama suaminya. Padahal Allah sudah menerima, tapi boleh buat hati, luka hati itu kan. Kalau Allah mungkin sudah mengampuni dosa dia, Ketika kau tentang semua pada saat itu, tapi juga perasaan hati sampai 20 tahun belum itu. Nah ini hal yang ingin kita Nah hal, -hal yang menghindari dari menghindari mengingkari kebaikan suami Tolong jangan sampai dia dalam 90 Jangan sampai punya kebiasaan mengingkari kebaikan suami. Kedua, minta cerai tanpa alasan. أن المرأة طلبت الزوجية طلاقا من غير بأس لم يجد رائحة لم تجد رائحة الجنة perempuan mana saja yang minta cerai sama suaminya tanpa alasan maka tidak akan menemukan baunya surga bersumpah dengan selain Allah ini juga mau karena sebagai wanita ada kadang-kadang gampang bersumpah demi langit dan bumi kadang-kadang sambil geledek macam-macam dihindarkan kalimat-kalimat kutukan yang memukul mencela la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala dibum. wa la tad'u ala awladikum karena telah membuatkan buruk sama diri kamu jangan membuatkan buruk sama harta kamu dan jangan membuatkan buruk sama anak-anak kamu ini pesan Rasulullah kemudian penularan jauh dari dekat saya dirikan. Kalau ke pasar ini tolong dilihat karena yang paling banyak pasar itu perempuan kata turun. janganlah kamu menjadi orang yang pertama kali masuk pasar keluar akhir dari pasar paling akhir keluar dari pasar karena di situ setan menancapkan bendera dan di situ setan bertempur itu tempat pertempuran setan dan setan itu tidak akan membiarkan orang baik kalau nambah korbannya sampai kapanpun di yaumul kiamat iblis dan bala tentaranya tidak ma, tidak akan tidur membiarkan orang-orang mungkin baik menikmati kebahagiaan bersama kebenaran dan ilmu. Makanya sampai Rasul mengatakan, Inna iblis wa sahur alamna Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Fayaqul sumarwaya musik ta'ala dan menempatkan para tentara yang ada di sana. Ini dilihat dengan muslim. Fa'akramuhum minhum manzilatan a'zamuhum fitnatan. Karena itu tentara para tentara yang paling dekat posisinya dengan Iblis adalah yang paling besar fitnahnya. Ada satu bala tentara yang datang, "Qad fa'altu kada wa kada aku telah menggoda manusia seperti ini Manfaat memperhatikan kamu tidak berbuat apa apapun dia baru melaporkan ini dia katakan dia pernah lagi tobat sampai madaraktu ar-rajula baina zawjin man zawji illa hurrima bainahuma saya tidak tinggalkan antara seorang lagi lagi dengan perempuan suami istri melainkan telah pisah bercerai maka tibalah tentara itu beraku dan dikatakan nikmah anta sebaik-baik kalian sebaik-baik pasukan saya adalah kamu dan surat al itu banyak sekali ya dikumpulkan ya. secara Kemudian oleh Imam Ibnu yang Al-Jauzi ada tujuh hijrah dengan syirik dan Tapi itu kubur kan lagi. Ada wujud tergantung terhadap makom, harian, atau tempat Tempat ziarah, situ-situ Ada yang murtad masuk agama lain Ada yang masuk Kristen Ada yang mungkin tertarik dengan berbagai macam barang antik yang akhirnya dikumpulkan Ini menyebabkan orang Islam pun bisa syirik Di antara mereka ada yang mohon bantuan atau berdoa kepada yang ada di kuburan Para Rasul dijadikan perantara makhluk dengan Allah sejak tahun terjadi tadi ini juga. Kalau dia di dijerat dengan dia kuburkan dari rumahnya, dijerat dengan bid'ah. Dibikin anjing dengan kebenaran, bahkan dia ini sebagai ibadah, sehingga dia misalnya dikatakan oleh para ulama sesungguhnya bid'ah itu memiliki latar manis di dalam hati bagi para pengurusnya al-hasil sangat sulit untuk lepas sehingga para ulama juga mengatakan di dalam ahli bid'ah itu tidak dari satu bid'ah ke bid'ah lain melainkan semakin menambah dia itu tersesat tertarik dan dia semakin lengket tidak bisa sopan dan rata-rata dihumani di dalam hati pembelumnya Dan kemudian di dalam dikatakan bid'ah kalau tidak pilih dengan sunnah itu rata-rata pengurus selalu dengan sunnah. Makanya sampai dikatakan oleh para ulama, tidaklah dikatakan bid'ah kalau tidak mirip dengan sunnah. Dan tidaklah ada satu bid'ah itu melainkan sunnah sebab akan mati seperti yang dikatakan oleh Hasan Ibn Ya. Terus uh, hal yang perlu diperhatikan juga uh, eh, berjilbab dan menutup di sini saya ditegaskan masalah jilbab, masalah Allah, Elton di dilihat bukunya di halaman 5758. Jadi kenapa kita di masjid wanita itu harus jilbaban? Pertama sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Makanya kalau pasar itu jaga jilbab, kalau keluar jaga jilbab dan wanita-wanita yang mengumpat Allah memperlihatkan Allah bukan hanya saja diancam dengan hadis Rasul Nisa dia dia Tuhan nisa'un kasiyatun amiyatun usuhunna kasna'il mu'minatil mu'minat lam yajidna rohihatan jannah si Diboleh menjadi penghuni surga tidak hanya itu saja tetapi dari sekalian dimasukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang malunat tertutup. Kenapa ditutup? karena dia menjadi contoh fakta kemana-mana tidak berujung kemaksiatan. Jika keluar tidak menutup Allah masuk ke dalam hadis Rasulullah kullu ummati mu'afir illa al setiap umatku akan dimaafkan ketika melakukan dosa kecuali yang melakukan terang-terangan dan orang yang melakukan maksiat terang-terangan langsung atau dia langsung dia memberikan contoh dan ketika memberikan contoh baik mantanna sunnatan dan falahu pada falahu pada wa pada man 'amila biha la yanqutu bi wujub min min awjarihi syai'a Pada siapa yang dihidupkan kebiasaan jelek maka akan mendapatkan urusannya dan dosa orang yang menirunya dan dia kurang sama sekali dan ini dilakukan orang yang bersih yang tidak bersih keluar kadang-kadang masya Allah Rumor itu cuma beri iya. kok. Ada yang pakai pakai tidur. Itu iya. kadang mentang-mentang beli cuma sayur ah cuma ke depan. Itu kan yang untuk lupa itu. Kan Pamer tahu ada maksiat dan hijab perjalanan tak harus menghadap fitnah menjaga kebersihan dan kehormatan tidak ada orang yang paling terjaga terlindung kecuali orang yang berhijab dan tidak tidak kalau pentingnya adalah menjaga kebersihan dan kesehatan apalagi saat udara polusi cuaca tak bagus ah, sinar uh, ultraviolet berbahaya yang memang mengalami kulit wanita ini sensitif maka jilbab pelindung itu semua nah kalau kalau jilbab ini tolong diperhatikan halaman 65 menutup seluruh tubuh dan tidak menampakkan anggota tubuh di Tidak menarik perhatian atau anda lagi-lagi, maka buatlah hijab itu dari kain yang tebal, tidak transparan, bikinlah hijab itu lurus dan tidak menampakkan seluruh anggota tubuh. Janganlah jadikan hijab sebagai perhiasan pakaian pamer, Jangan jadikan kita sebagai pakaian kebanggaan dan kesombongan. Dalam hadis Rasulullah disebutkan, Man labisa tauba syuhratin Barang siapa yang mengenakan pakaian pamer kebanggaan kesombongan Fitunya di dunia Al-Bahrullahu tauba madallatin yawmal qiyamah Allah akan mengenakan pakaian kehinaan nanti di hari kiamat Summa ulhiba al-alhaba fihi lalu dinyalakan sebagai bahan ambil surga. Pakaian atau hijab dikenakan itu tidak menyerupai lagi laki dan eh, yang terakhir dari saya umumkan berpakaian itu tidak berlebihan ya, tidak apa namanya ada apa apa aku jakarta itu Ya sudah, sudah nggak benar juga. Satu paket lima ratus ribu mas. Banyak itu. Satu lima ratus ribu, apa lima ratus ribu? Ya lima puluh ribu aja ada. Yang penting ada motor dan sampai lima ribu. Lima ribu boleh. Ada yang tanya? Istri tidak berhak nafkah jika dia tidak mau ikut suami. Hadirin sekalian dalilnya pertama nafkah itu konsekuensi dari pelayanan. Mas, walahunna min dirigawihi dalil. Ya. Walahunna min tulari alaihinna bil Perempuan punya hak sepadan dengan kewajiban yang dibebankan kepada dia dengan cara yang baik. Ma'ruf berarti wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Jadi nomor satu nikah itu kumpul. Nah, sekarang kalau nikah itu pisah apa bedanya Yang satunya di Belanda, yang satunya di Indonesia Kapan punya anaknya? Pakai cium ciuman. Benarkah bahwa ibu menebar terorisme? Suwarto ini kajian itu Iwan saya sudah tulis buku klarifikasi yang selama ini pintar-pintar terbuka hujan jelek atau fitnah-fitnah yang digulirkan musuh-musuh awal salafiyah seperti penulis kitab yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tidak salah dengan Salafi atau mungkin yang telah disebar oleh orang-orang Nabiin yang pantas merupakan kebohongan mantan e GM wow banyak kita maka dalam buku ini kita ingin mencoba membuat klarifikasi sehingga orang-orang yang sekarang ini kesulitan menjelaskan dakwah ini sehingga nanti ini baca sudah selesai yang baca apa kata sebelum menilai ya. dan alhamdulillah kemarin ketika ada isu uh, Wahabi di sana dan alhamdulillah selesai ya di antara itu semua dari mulai polisi, MUI, Gerpak, tidak buku itu. Tolong jangan menilai kecuali dengan cara yang ilmiah. Dan buktikan dulu isi buku ini. Kalau nggak ilmiah, kasih masukan. Alhamdulillah. Dan tinggal kita nunggu dialog nanti kita dipanggil oleh polisi dan hadirin sekalian uh, tentang masalah ada sebagian orang yang maaf saya terpaksa menyebut namanya Hendro ini sekarang dia lagi masuk LBI saya mendapatkan berita yang sangat ber, apa namanya bagus ya akurat insya Allah dia masuk LBI makanya nyerangnya dan itu sangat penting, Harusnya setelah dia nanti berita itu info informasi bukan provokasi. Karena sedangkan di mana-mana termasuk di radio saya sampaikan kita sangat tidak setuju terjadinya pengumuman dan itu merupakan satu tindakan yang menjadi al-kitab sunnah ده حاجه بجد مش مجرد الجن عبد المؤمن عباس احقر من يؤمن الجن لا تسير الحق يسرون الواحد يقول كده يقول اي عقل ودين يصدق هذه الحركات الحركات لا يمكن ان يجب ان تكون تجربه اليك تجربتك ترى علميا Satu, orang yang mati, baik itu di mana Maria, di Karmen, atau di mana pun, karena pengobatan bau diri. Orang yang cuma dua jenis ya muslim atau kafir. Dan ada lagi, mau lagi mau berapa kecil berapa lima 50, muslim atau kafir. Kalau dia mati adalah muslim, kalau bunuhnya dengan sengaja, maka masuk ke dalam hadis firman Allah ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها Surah An-Nisa Siapa yang sengaja membunuh mukmin maka balasannya kekal di neraka jahanam. Kalau tidak sengaja dan itu bukan konteksnya perang sehingga kita bisa pakai dalil tatorus menjadikan muslim sebagai pagar boleh dibunuh ini konteksnya dia perang bismillah maka masuk ke dalam umumnya hadis Rasulullah lalu berapa dunia ahwal inda Allah Taala min qadr muslim hilangnya dunia seisinya ini lebih ringan di hadapan Allah masing-masing hilangnya lenyapnya satu nyawa muslim kalau kalau yang mati kafir saya tanya Ikhwan, semoga aku bisa menjawab pertanyaan ini dengan hati yang dingin dan ringan Orang kafir yang masuk ke Indonesia ini pernah apa damai? Kalau pernah mana biasanya? Kalau pernah dikasih visa, bukan sama tidak mampu akal. orang yang udah diserang di diperangi dikasih visa, ya berarti kan bunuhin ya saya ya, ah, silakan. Mana ada orang pernah dikasih visa? Berarti dia berarti dia dalam intimidasi Kalau dia lebih masuk dalam mu'ahad mengikat perjanjian ini. Sedangkan internasional maka kalau begitu masuk dalam buahnya hadis Rasulullah yang sahih man qala mu'ahadan lam yarfa'i ala jannah barang siapa yang buruk kafir dia mengikat perjanjian tidak menentukan seluruhnya juga tapi kita juga tidak setuju kita sudah mengenal semuanya bahwa hukum positif di itu mengenal asas peraturan yang bersalah. Orang yang sekarang dinyatakan sebagai pelaku kejahatan tidak boleh diponis sebelum terbukti pengadilan serta Bagaimana anda mau menandiri yang melakukan wahabi, wahabi, wahabi sementara pengadilan belum dibuktikan? Ini juga tak benar kita sangat memerangi dan sangat tidak setuju dan anti terhadap cara-cara dia yang kenal. benar diekspresikan lewat berburu diri dan dengan berbagai macam aksi-aksi kekerasan ini. Tapi apa praduga bersalah ini oh diterapkan jangan bukan untuk orang saja, tapi untuk hal-hal yang sifatnya semua terkait dengan masalah hukum supaya tidak terjadi ketimpangan. Dan jihad yang fadil. Oke. Oh, jam berapa? Enggak tahu malah. Jihad sampai mana? Ya. Terakhir, terakhir. Jihad yang benar itu jihad yang disertai dengan pemimpin. Kenapa? Mas? Masalahnya untuk menentukan wilayah yang berhak untuk diperangi. Itu siapa? pemimpin musyawarah dirinya Majelis Juro kemudian dia menentukan panglima perang siapa ngangkat sendiri gue aja ya gue ya terus setuju ya semua ayo ya udah oke panglima terus kemudian nanti perang kalau menangkan dapat dua lima terus siapa yang bagian rebutan gue komputernya lo kambingnya nggak bisa saluran yang merasa dapat tawanan apakah ditawar, ditukar tawanan atau dijadikan budak yang dijadikan budak siapa? Meloyong putih putih oh ini dengan demikian kalau nanti ini masih terjadi rombongan 500 mengatasnamakan dia ini perampokan ya kemana dia kita eh berlondong aja di sana nanti budaknya putih-putih hampirnya bersabu di sana ya nanti bodimannya komputer repot ini nah, jihad itu syariat atau juga dengan syariat di antara aturan syariat itu mana mungkin sekarang kita mengirimkan pasukan tanpa pemimpin, tanpa panglima. Siapa yang menentukan? Anggaran perang pakai apa? Negara. Itu kenapa di dalam kita kita dan mengandalkan al jihadul mafin ma'al imani barran al fajira. Jihad itu terus berlanjut sampai di bersama iman baik dan jalan. Allah sudah karena dibatasi waktu dan tayangnya cukup sekian saja. Pertanyaannya masih banyak ini kita lanjutkan di radio warga. Ya, di radio. Mudah-mudahan bisa di Tidak tahu tentu masih di radio setelah subuh ada mungkin nggak? Biasanya pada pulang. Oh yaudah kita lanjutin, insya Allah you Mudah-mudahan bermanfaat.